Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamin Tiada kata yang lebih utama untuk diucapkan pada kesempatan ini Selain puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena atas rahmat dan kasih sayangnya jua Kita semua baik yang hadir di sini maupun yang ada di rumah Masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan paling mulia Bulan suci Ramadan Semoga kesempatan ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjaring pahala yang berlipat ganda. Pemirsa, saya Henidar Amru kita berjumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quresh Shihab. Pada episode kali ini, insya Allah, kita akan membahas ayat 80 dan seterusnya dari surat Al-An'am. Ayat-ayat ini antara lain memberikan argumentasi yang kuat dan logis atas kelemahan dan kekeliruan orang-orang yang musyrik. Selengkapnya, penjelasan ayat ini akan kita simak bersama Bapak Quraish Shihab. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seger sekali ini kelihatannya Puasa berjalan lancar Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, pemirsa pagi ini kita juga ditemani oleh jemaah Ibu-ibu jemaah dari pengajian At-Tauhid Puri Bintaro Hijau pengajian Al-Muhajirin Bekasi, pengajian Ar-Rahmah, dan pengajian Lentera Hati. Saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang cantik apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Semuanya terima kasih sudah hadir bersama kami. Baiklah, kita akan langsung kepada pembahasannya. Silahkan. Pak Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ayat-ayat yang lalu yang uh, kita sudah bahas dalam episode yang lalu berbicara tentang Nabi Ibrahim. Beliau uh, membuktikan melalui ciptaan Allah tentang wujud dan keesaan Allah. Tapi seperti juga yang telah Eh, eh, saya sampaikan dalam episode yang lalu, kaumnya menyembah berhala, menyembah bintang-bintang. Tentu saja eh, apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya itu tidak diterimanya. Tidak diterima oleh kaumnya. Hmm. Bahkan kaumnya membantah Nabi Ibrahim, bukan cuma membantah, mengancam Nabi Ibrahim. Hmm. kita baca ayat 80 wahajahu qawmuh Nabi Ibrahim dibantah oleh kaum tidak benar itu ini banyak tuh alasan alasan klise yang diajukan oleh kaumnya itu atau oleh orang-orang musyrik itu nenek moyang kita dulu dah sembah itu kamu ini datang membawa ajaran baru kira-kira begitu ya iya. selalu Nah wajadna abahana ala umat Kami dapati orang tua kami sudah sembah itu. Tidak benar itu kamu. Nah, wahajahu kaum. Baru di Nabi Ibrahim berkata menyampaikan atuhajuni fillahi wa hadani. Apakah kalian akan membantah aku menyangkut Tuhan, menyangkut Allah? Padahal dia Allah itu sudah memberi saya petunjuk kamu tak diberi petunjuk, kamu tidak dapat wahyu. Saya dapat wahyu dari Allah. Saya diberitahu oleh Allah. Kira-kira seperti ini. Sa eh, eh, dua orang bertengkar. Si A datang berkata, "Oh, si A datang." Yang satu berkata, "Si A tidak datang." Si A kemudian berkata, "Saya diberitahu sendiri oleh si A bahwa dia datang." Yang mana lebih kuat dia punya argumentasi? Tentu yang berkata, saya diberitahu sendiri dia. Nah, begitulah Nabi Ibrahim. Yeah. Kalian berkata Tuhan itu eh, punya sekutu. Kalian berkata berhala-berhala itu adalah Tuhan-Tuhan. Saya berkata Tuhan Maha Esa. Yang beritahu saya itu Tuhan yang Maha Esa. Mm. Kamu yang beritahu kamu siapa? Kamu kan cuma kira-kira. Iya. Itu itu maksudnya di sini. Eh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin me mengabaikan manusia tanpa bimbingan. Hmm. Tidak mungkin. Mari kita lihat. Bayi saja dalam perut ibu dibimbing oleh Allah bagaimana supaya dia bisa keluar. ya? Iya. Terbalik tuh dia punya badan tadi ya. <laughs> Terbalik burung aja dibimbing oleh Allah supaya dia bisa ajak supaya dia beri makan anaknya ya yeah. diberi naluri masa manusia tidak diberi bimbingan oleh Allah hmm. tentang yang baik dan yang buruk itu maksudnya Nabi Ibrahim ya kan Tuhan yang beri saya bimbingan dia yang paling tahu maka hadani Rabbi ah mendengar itu kaumnya mengancam hati-hati kamu nanti kamu kena kutukan berhala nanti ya toh yeah. Apa jawab Nabi Ibrahim? Wala akhafu ma tusyriku nabi. Saya tidak takut pada berhala-berhala kamu. Hmm. Illa ayyasha rabbi syai'a. illa. Illa ini ada yang artikan kecuali, ada yang artikan tetapi. Mari kita lihat. Saya itu tidak takut sama kau punya berhala. Kecuali saya baru takut kalau Tuhan menghendaki. Hmm. Apa maksudnya itu Tuhan menghendaki? Saya beri contoh lagi. Takut sama pisau atau tidak? Tidak. Takut. Tidak. Kadang. Bisa takut, bisa tidak. ya kan? Pisau saya tidak takut sama pisau. Kecuali kalau pisau itu dijadikan alat untuk mencederai saya. Hmm. Ya kan? Nah, ini Nabi Ibrahim berkata begitu. Saya tidak takut sama kau punya berhala. Kecuali kalau itu dijadikan Allah sebagai alat. Jadi sebenarnya yang kuasa Allah. Iya kan? iya. Jadi saya atau ah, ah, kita berkata, tetapi saya hanya takut kepada Allah. Dia memang bisa menjatuhkan eh, eh, eh, eh suatu siksa kepada saya kalau saya dosa. Jadi ini Nabi Ibrahim sangat-sangat percaya pada peranan Allah dan sangat tidak percaya kepada peranan selain Allah kecuali kalau Allah memberi sesuatu itu peranan. Itu dulu pernah Nabi Ibrahim begini. Sewaktu Nabi Ibrahim mau dibakar oleh penguasa masanya Namrud. Api sudah begitu besar datang malaikat Jibril Nabi Ibrahim kau butuh bantuan apa jawabnya kira-kira Nabi Ibrahim kalau Allah berkehendak dia jawab darimu tidak oh. tapi dari Allah ya Nah, kita juga begitu kan sekarang. Ada yang ancam ini <laughs> ini. Enggak, ada Allah. Ya kan itu, itu selalu begitu. Jadi keyakinannya tentang Allah sangat kuat. Hmm. Itu itu sebabnya kita jadikan teladan Nabi Ibrahim. Oke, okay, kita kita lanjutkan. Wasi'a rabbi kulla ilma. Tuhanku ilmunya mencakup segala sesuatu. Kita akan lihat apa makna ayat ini sebentar. Baik, terima kasih Pak Kues. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, kita akan jeda sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am. Dia cuma ajar kita singkat. Ucapkan Alhamdulillah. Itu sudah cukup. Singkat ya. Didukung oleh Bank Muamalat. Pertama, murni syariah. Didukung oleh Bank Muamalat. Pertama, murni syariah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quresh Shihab. Baik Pak, kita langsung lanjutkan. Ya, jadi Nabi Ibrahim kita lanjutkan ayat wasi Arabi kulla syai'in ilma. Tuhanku yang memelihara aku, Rabbi ya, Rabb itu kan pemelihara, yang memelihara aku ilmunya mencakup segala sesuatu kita bisa kita biasa baca ayatil kursi ya. Ayatil kursi itu salah satu namanya adalah hmm. ayat ayat pemelihara. Di situ ayatul hifz. Di situ antara lain dikatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang siapapun dia mengetahui tetapi siapa yang makhluk semua tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Allah kecuali kalau Allah memberitahu dia Oke, kita lihat sekarang yang mana lebih eh, berbahaya orang yang tahu segala sesuatu tentang anda atau dia hanya tahu sebagian tentang anda yang tahu segala sesuatu sini Nabi Ibrahim berkata demikian. Kalian kalau punya maksud jahat sama saya, Tuhan saya itu tahu. <laughs> Jadi dia bisa bela saya. Seandainya pengetahuannya hanya sedikit, tidak mencakup segala sesuatu, boleh jadi yang kamu rencanakan dia tidak tahu. Ya. Tapi kalau Tuhan saya tahu segala sesuatu. Jadi begitu ada langkah buruk dari kamu, Tuhan tahu. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma afala tadak afala tatadzakkarun apakah kamu tidak mengingat Nah, ini saya mau terangkan ini. Kenapa ayat ini yang berbicara tentang Allah, tentang kemahasaan Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang ilmu Allah dikatakan apa kamu tidak ingat? Kita bertanya dulu. Sesuatu yang diingat itu sudah ada dalam benak atau belum ada? Yang diingat sudah ada. Sudah ada. Kalau saya berkata kenapa kamu tidak tahu, itu sebelumnya tidak tahu. Iya. Ya. Tapi kenapa kamu tidak ingat? Nah, itu berarti di episode yang lalu kita sudah singgung ada yang tanya itu berarti persoalan ketuhanan persoalan akidah tidak kita tidak membutuhkan untuk membahasnya melalui nalar kita. Karena itu sudah ada di sini. Pembahasan tentang nalar itu, pembahasan melalui akal itu hanya menguatkan. Hmm. Allah tidak mau kita bingung lagi cari dia. Dia sudah beritahu saya ada. Tinggal yang diperlukan dari kita ingat itu, Ya kan? Hmm, ya. Allah itu dalam soal agama secara menyeluruh itu tidak membebani kita melebihi kemampuan kita. Hmm. Saya beri contoh. Eh, kita perlu puji Allah ya. ya, ya. Allah ketika memerintahkan kita memujinya karena kita tidak bisa tahu seluruh menyangkut Allah dia cuma ajar kita singkat ucapkan alhamdulillah singkat dah itu iya. gampang sekali alhamdulillah itu sudah cukup buat singkat Allah. ya singkat salat begitu tidak setiap saat anda dituntut untuk salat salat salat salat lima kali aja Subhanallah. Nah ini dikata afala tatazakkarun. Ada guru saya almarhum di hmm. Mesir Syekh Abdul Halim Mahmud. Dia katakan saya tidak perlu bertepuk tangan untuk orang yang membuktikan keesaan Allah melalui akalnya. Karena akal juga bisa digunakan untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak wujud. Tapi tanya hati kamu. Hmm. Hati itu adalah bukti bukti yang paling kuat tentang wujud Allah. Hmm. Orang-orang ya. yang gelisah hatinya, ya. Tuhan ada atau tidak? Ya. Begitu dia katakan Tuhan tidak wujud, kegelisahannya bertambah. Hmm. Tuhan yang gelisah hatinya tapi memantapkan hatinya bahwa Tuhan wujud, itu pasti akan merasa aman. Ya kan? Jadi ya, ya. yang menentukan ini hati. Bukan akal. Akal mendukung ya afala tadakkarun baru dia katakan wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah bagaimana saya mau takut kepada berhala-berhala yang kamu jadikan sekutu Allah dan saya tidak dan sedang kamu tidak takut kepada Allah yang kamu persekutukan itu saya tidak bagaimana saya mau takut kepada berhala hmm. yang aneh Bagaimana kamu tidak takut kepada Allah? Baru dia katakan, Malam yunazzil bihi alaikum sultan. Padahal Allah tidak memberikan sedikit keterangan pun kepada kamu tentang bolehnya mempersekutukan. Tidak ada alasan untuk mempersekutukan. Nah, baru dikatakan fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. nah, kalau demikian, siapa di antara kita, di antara kedua ini yang mempersekutukan Allah atau yang mengesahkan Allah, siapa yang lebih wajar mendapat rasa aman? Siapa itu? Allah. Saya beri contoh. Kalau Anda percaya ada dua penguasa yang bisa jadi atau pasti saling eh, eh, eh, ber, ya, bertolak belakang bertengkar. Anda memihak kepada salah satunya ada tidak kegelisahan? Jangan sampai yang satu menang. Okay. Kalau anda percaya ada sekutu Allah, anda gelisah. Ya kan? tapi kalau anda percaya bahwa yang maha kuasa itu hanya satu, tidak mungkin anda gelisah. Kenapa? Kalau anda susah, anda berkata, dia kuasa menghilangkan kesusahan saya. Kalau anda takut, dia maha kuasa. Anda selalu rasa aman. Itu sebabnya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Tapi Allah yang Maha Esa. Iya. Bukan Allah yang punya sekutu. Oke. Okay. Baru Allah berkomentar alladzina amanu wa yam walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan zulm dengan mempersekutukan Allah mereka itulah yang akan merasakan keamanan itu aman rasa aman itu yang paling penting atau salah satu yang pen, paling penting dalam hidup ini orang yang orang yang sakit atau orang yang lapar kalau dia rasa aman itu lebih baik daripada orang yang sehat tapi tidak rasa aman. Ya. Orang yang sehat tidak rasa aman tidak bisa tidur. Ya. Orang yang sakit tapi rasa aman dia bisa tidur. Orang yang lapar yang merasa aman <laughs> tidak terganggu. Orang yang kenyang tidak aman itu itu antara lain maksud yeah. ayat kita. Baik kita lanjutkan lagi sebentar. Oke, okay, baik. Subhanallah ya, ibu-ibu, ibu-ibu masih semangat kan? Oke, okay. baiklah pemirsa, kita akan sejenak uh, dulu. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kita bisa dapat ilham, tetapi ilham yang kita dapat tidak sejelas wahyu. Didukung oleh Bank Muamalat. Pertama, murni syariah. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quresh Shihab. Pak, mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan, kita lanjutkan. Ada sedikit lagi pelajaran yang kita eh, perlu lihat pelajaran bagaimana itu etika, bagaimana itu eh, adab dalam berdiskusi dengan orang. Nabi Ibrahim yakin persis bahwa eh, eh, kepercayaannya itu yang benar. Yakin persis bahwa dia akan mendapatkan rasa aman, ya kan? Mhm. Tetapi coba lihat saya katakan apa waktu dia berdiskusi dengan kaum kaumnya. Fa'ayyul fariqaini ahabku bil am. Siapa di antara kita yang lebih wajar mendapat rasa aman? Dia tidak klaim hanya saya yang dapat rasa aman. Hmm. Jadi kalau mau diskusi dengan orang, jangan jangan cepat-cepat berkata saya yang benar kamu salah. Mari kita berpikir bersama mencari kebenaran itu. Ya kan? Itulah Nabi Muhammad juga begitu. Waktu menghadapi orang-orang yang musyrik, dia terus berkata, "Saya, kami orang Islam atau kamu boleh jadi kami yang benar, boleh jadi juga kamu yang benar." Hmm. Boleh jadi kami yang salah, boleh jadi kamu juga yang salah. Kalau kita tidak bisa putuskan dalam kehidupan dunia ini, kita kembalikan nanti di akhirat Tuhan yang tentukan. Ya kan begitu. Iya. Jangan ya mentang-mentang <laughs> salah. Jangan Cuma merasa lebih pintar gitu ya. Tidak ada. Tapi kita harus yakin ke dalam. Tapi waktu kita sudah berinteraksi dengan orang, jangan deh Tuhan yang lebih tahu. Baik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul am wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kemusyrikan tadi. Bisa juga dikatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan dosa. Hmm. Orang beriman itu kalau berdosa terusik hatinya. Iya. Dia takut Hmm. Orang yang tidak berdosa tidak terusik hatinya. Hmm. Ya kan? Nah, ini ayat ini berkata. Jadi Anda mau tenang, hindari dosa. Hmm. Sebabnya kita dalam bahasa Indonesia juga berani karena benar. Yeah. Takut karena salah. Betul. Ya kan? Ayat ini ini alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ada yang berkata ini sudah bukan ucapan Nabi Ibrahim tapi ini firman Allah berkomentar, siapa di antara kita ini yang lebih wajar mendapat rasa aman? Allah jawab, orang yang beriman. Itu dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kemusyrikan atau dengan dosa, itulah hmm. yang akan selalu merasa tenang. Ula'ikam baru dilanjutkan watil kehujatuna atainaha Ibrahim ala kumi Itulah bukti-bukti seperti keterangan-keterangan yang demikian jelas yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Kami wahyukan kepadanya, kami beri dia hidayat. Sehingga dia mengucapkan, memaparkan bukti-bukti ini terhadap kaumnya. Memang kami meninggikan derajat, kedudukan siapa yang kami kehendaki. Sungguhnya Tuhan maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, baru uh, lanjutannya dia katakan anugerahnya kepada Nabi Ibrahim. Kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Keduanya juga kami telah beri petunjuk. Ishak anaknya Nabi Ibrahim, Yakub anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Keturunannya lah yang menjadi Bani Israel. Wanuhan hadaina min kabul. Kita mau berhenti lagi di sini. Nabi Ibrahim dipuji, tapi Tuhan mengingatkan. Nabi Nuh juga kami beri petunjuk. Jangan pernah melupakan leluhur. Hmm. Ha, ya. Ya. Jangan pernah melupakan orang tua. Hmm. Walaupun kedudukan kamu hmm. lebih tinggi dari orang tua kamu, Nabi Ibrahim. Ya Oh, lebih tinggi. Ya, buat kita ajaran Nabi Ibrahim yang kita lanjutkan. Iya. Ya kan? Wa Nuhan adaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa disebut nama-nama. Di sini ada disebut nama 18 orang nabi. Anda harus percaya bahwa mereka nabi. Ya kan? Nah, kita di ayat-ayat yang lain ada disebut lagi nama-nama nabi yang lain. Jumlahnya seluruhnya yang disebut namanya selaku nabi itu 25 orang. Ada hal yang menarik lagi wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim dan kami juga beri petunjuk orang tua mereka keturunan mereka saudara-saudara mereka walaupun tentunya petunjuk kepada yang selain ini tidak setingkat dengan petunjuk Allah kepada nabi-nabi kita itu dapat petunjuk ya, ya. kita bisa dapat ilham ya mm-hmm. Tetapi ilham yang kita dapat tidak sejelas wahyu. Hmm. Ilham yeah. itu cuma, ya kan? Kita dapat petunjuk. Oke. Okay. Hal yang yang lain yang juga saya kira menarik itu ini Quran disusun oleh Allah. Ada yang bertanya begini, mestinya Ismail itu disebut di atas. Kan dia katakan, iya wa wahabna lahu Ishak, wa yaqub mestinya kan dia bilang kami anugerahkan buat dia Ismail Ishak ya. dan Yakub tapi ini Ismail ditaruh di belakang <laughs> kenapa isyarat kata hmm. ulama isyarat bahwa Nabi Ismail itu tidak selalu bersama orang tuanya berpisah hmm. dengan orang tua hmm. masih kecil dibawa ya toh hmm. yang kedua Susunan ini, susunan ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana kedudukan atau hubungan para nabi itu dengan penguasa masanya. Dia pertama sebut setelah eh, keturunan Daud dan Sulaiman, dua-duanya raja. Baru dia sebut Ayub dan Yusuf Nabi Yusuf itu bukan raja, Ayub bukan raja, tetapi dia punya pengaruh pada raja. Ingat Nabi Yusuf kan? Oke. Okay. Musa dan Harun bukan raja, tetapi dia bisa mengalahkan raja bukan melalui kekuatannya, tetapi melalui argumentasinya. Hmm. Dia bukan penguasa. Nah, hmm. Baru dia katakan Zakaria Yahya, ini dua orang nabi yang disiksa oleh raja Yahya dibunuh lalu ditaruh makin turun ya hmm. nah, Ilyas dan eh, demikian juga Ilyas baru Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lu, begitu seterusnya yang tidak punya hubungan sedikit pun tidak tidak diganggu oleh raja tidak juga dia sebagai penguasa itu eh, saya kira eh, ayat-ayat eh, ayat -ayat kita ini yang jelas, yang jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana kedudukan Nabi Ibrahim. Bagaimana dia memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Menghadapi kaumnya. Nanti di ayat yang lain ada ada juga menghadapi raja pada masanya. Itu Nabi Ibrahim berkata, Tuhan saya ini menghidupkan dan mematikan. Ya. ya. Apa kata anu raja masanya saya juga bisa menghidupkan dan mematikan hmm. ada dua orang di penjara dua-duanya dijatuhi hukuman mati saya katakan yang ini bebas hidup yang ini mati saya juga menghidupkan dan mematikan ah Tuhan kasih eh, petunjuk Nabi Ibrahim katakan Tuhan menerbitkan matahari dari sebelah timur coba kalau kamu Tuhan terbitkan dia dari sebelah barat fabuhitalladzi kafar itu petunjuk Allah iya iya kita pun bisa jadi mendapat petunjuk tapi tidak sejelas itu hmm. orang yang dekat kepada Allah itu selalu dapat bimbingan Allah oh subhanallah hmm. oke okay, saya kira itu baik Pak hmm. pemirsa tetaplah bersama kami dalam tafsir al-misbah yang takut kepada Allah orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah itu yang dikehendaki. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Seperti biasanya bersama Pak Kure Syihab, sekarang waktunya untuk tanya jawab antara jemaah dengan narasumber kita. Kita langsung saja persilahkan kepada ibu-ibu yang mempertanya Silahkan langsung kepada Pak Kures saya Ibu Eni Mulyono akan bertanya kepada Bapak Quraisy bagaimana bentuk takut kepada Allah yang dikendaki dalam Islam. Silakan Pak. Baik. Takut bermacam-macam. E, kalau ada harimau lepas di jalan, takut enggak? Takut. Bagus takut. Bentuk takutnya karena takut lari menghindar ya kan iya eh saya takut tidak lulus hmm. takut kan oke bentuk takutnya ini apa akibatnya saya mempersiapkan diri dengan belajar supaya lulus oke saya beri lagi bentuk lain dari takut ada satu orang wajahnya begitu cemerlang, berwibawa, orang pinter. Ya kan? Saya takut mendekat kepadanya. Tapi kepingin. Ya? Iya. Kepingin ini. Tapi bagaimana ya? Itu juga takut. Hmm. Takut yang paling tinggi kedudukannya itu seperti yang terakhir ini kagum kepada Allah mengetahui kehebatannya mengetahui kebaikannya mengetahui uh, uh, uh, ciptaannya sehingga saya terdorong untuk mendekat padahal saya sebenarnya takut kepadanya hmm. Ya kan? Itu nanti di dalam Al-Qur'an ada dikatakan Inna yakhsyallaha min ibadihil ulama'u yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang uh, uh, para cendekiawan, ulama-ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah, hmm. itu yang dikehendaki. Nah, itu sebabnya eh, eh, Nabi Musa dikatakan Allah berfirman kepadanya sewaktu Allah menunjukkan itu tongkatnya jadi ular Allah berfirman di sisi saya orang-orang para rasul itu tidak takut Hmm. Bukan dalam arti lari. Yeah. Iya. jadi kalau eh, Allah itu dihindari siksanya dengan mendekat kepadanya. Singa itu dihindari ancamannya dengan jauh, jauh. darinya. Ya kan itu makna takut. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak. Silakan selanjutnya. Ya, Ibu. Saya Rina. Saya mau nanya, Ustadz Tadi kan dikatakan bahwa uh, orang yang beriman itu sebaiknya tidak mencampurkannya dengan kezaliman. Hmm. Padahal kita sebagai manusia kan kadang berbuat dosa. Nah, bagaimana kita mendapatkan rasa aman itu? Okay, baik. Eh begini, eh, dulu eh, waktu ayat ini turun, itu ada sahabat-sahabat Nabi yang bertanya mirip dengan pertanyaan ini. Ayat itu berkata orang yang mendapatkan rasa aman itu Yang wajar mendapat rasa aman itu Yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman Sahabat berkata, siapa ya antara kita yang tidak zalim? Semua kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, Nabi menjawab, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah puncak kezaliman Inna syirka la zulmun azim Mempersekutukan Allah Jadi kalau kita tidak mempersekutukan Allah Kemungkinan mendapat rasa aman itu Ada nah, Tapi ada ulama lain berkata tidak Ayat ini ini ingin menggambarkan bahwa orang yang tidak berdosa itu yang wajar dapat rasa aman. Tadi saya sudah jelaskan kan? Iya. Kalau Anda berdosa, apapun menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, mestinya hati Anda gelisah. Mm -mm. Nah, apapun. Nah, tapi pada prinsipnya kita bisa berkata ayat ini menggambarkan siapa yang wajar mendapat rasa aman yang sempurna. Mm itu aman tenang ya. dikejar-kejar siapapun saya tetap tenang katakan begitu karena saya merasa saya tidak salah saya merasa Allah bersama saya itu saya kira maksudnya okay. baik Ibu-ibu cukup jelas ya penjelasannya ya mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua baiklah pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali lagi ajaran Islam itu dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim millata abikum Ibrahim Pemirsa Anda kembali lagi bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am Kita akan kembali pada sesi pertanyaan Silakan, Ibu yang mau bertanya langsung Saya Ibu Yuyun Ingin menanyakan kepada Bapak Kurais Tadi Pak Kurais menyebutkan tentang jangankan manusia Burung pun diberikan bimbingan untuk mencari makan bagi dirinya dan anaknya Tapi bagaimana tentang adanya pendapat bahwa ada manusia yang diberikan hidayah dan ada juga yang tidak diberikan hidayah. Iya, hidayat itu ada dua macam. Yang pertama hidayat dalam arti memberitahu uh, sesuatu yang di yang baik, yang baik untuk satu pihak. Memberitahu. Hidayat yang kedua adalah memberitahu dan mem me mengantar kepada apa yang diharapkan oleh yang diberitahu hmm. mengantar saya beri contoh saya akan katakanlah kalau kita di Jakarta ke Blok M ya ada tempat di Blok M saya ketemu dengan seorang saya tidak tahu mana Blok M saya bertanya saya harus bagaimana untuk ke Blok M dia beritahu saya, Anda naik bus nomor sekian, turun di tempat ini ada tanda. Itu namanya saya beri dia hidayah. Hmm. Saya beritahu dia apa yang dia harapkan. Kasih petunjuk ya. Petunjuk. Ini semua orang dapat. Hmm. Tidak ada yang tidak dapat. Yang tidak dapat oleh satu dan lain sebab tidak bertanggung jawab. Tidak dituntut darinya tanggung jawab. Ada lagi yang kedua sekarang. Saya mau ke Blok M, kata dia. Bagus. Blok M kalau Anda mau naik bus ini. Tetapi saya juga mau ke Blok M. Mau tidak saya antar? Nah, saya tanya sekarang, mau atau tidak? Kalau mau, dapat hidayat yang kedua. Ada yang tidak mau. nggak usah. Ada kan? Iya. Ah, semua dapat hidayat yang pertama. Yang da yang tidak dapat hidayat yang kedua, yang tidak mau. Ini Tuhan tidak mau paksa kok. Begitu Anda mau, dia beri. Jadi yang penting mau dulu. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Selanjutnya Ibu silahkan. Ya. Ibu Wiwin, pertanyaan saya, mengapa dalam solawat kepada Nabi yang sering kita baca dalam solat diikuti juga dengan solawat kepada Nabi Ibrahim seperti kama solaita ala Ibrahim. Terima kasih. Baik. Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai bapak nabi-nabi. Oh. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai eh, tokoh yang memandangkan keesaan kepada Allah dan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Saya dalam episode yang lalu sudah pernah berkata nabi-nabi juga mengajarkan tauhid. Tetapi tekanannya pada Tuhan eh, suku, Tuhan iya toh. Eh, eh, karena itu Nabi Ibrahim bapak nabi-nabi. Nah, ajaran Islam itu dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim millata abikum Ibrahim nah, sekali lagi kita memohonkan curahan rahmat Allah bukan hanya kepada Nabi Muhammad tetapi tokoh yang di atas ini juga kita ingat jasanya karena Nabi Ibrahim punya jasa yang sangat besar terhadap umat manusia. Bisa dikatakan melebihi jasa nabi-nabi yang lain. Ya, lebih Banyak sekali kalau kita mau cerita. Tapi saya kira itu lanjutannya itu tadi. Ya. Oke, okay, baik. Bapak sangat menarik sekali. Mungkin Pak Kures bisa menyimpulkan dari pembahasan hari ini? Iya, eh, eh, saya kira apa sih ayatnya supaya kita simpulkan. saya lupa tadi apa iya, yang iya. kita jelaskan. Iya. 80. Uh, eh, yang pertama, yakinlah bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seluruh makhluk berkumpul untuk memberi Anda manfaat tapi tidak diperkenankan olehnya tidak ada. Seluruh makhluk berkumpul untuk memberi Anda mudarat kalau tidak diizinkannya tidak jadi. Kalau seseorang yang eh, eh, mendapat sesuatu yang tidak disenanginya maka carilah lebih dulu penyebabnya pada diri Anda. Hmm. Hmm bukan eh, itu, itu karena Anda. Itu yang pertama yang saya ingin katakan. Eh, yang kedua, Allah tidak Allah sudah menyiapkan buat kita manusia petunjuknya khususnya dalam bidang akidah. Semua orang dilahirkan dalam keadaan percaya tentang wujud dan keesaan Allah. Yang menjadikan dia menyimpang adalah ibu bapaknya, lingkungannya, bacaannya. Ya kan itu yang kedua. Yang ketiga yang saya ingin katakan, kalau mau mendapatkan rasa aman, percayalah sepenuhnya kepada Allah. Hindari dosa karena hanya mereka yang akan mendapatkan rasa aman yang menyeluruh. Insya kira itu. Insyaallah amin. Pemirsa Demikianlah pembahasan ayat-ayat surat Al-An'am yang memberikan tuntunan kepada kita bahwa Allah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang dipilihnya berdasarkan dari usaha orang-orang tersebut untuk memperoleh hidayah yakni dengan beramal soleh. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quresh Shirhab pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sajadah panjang terbentang Hambat tunduk dan ruku